Muamalah bainan nas interaksi sesama hamba. Bimbingan Islam dalam bab ini sempurna, mulia, dan indah. Bimbingan yang menyeluruh membawa kemaslahatan, kemanfaatan pribadi, kemanfaatan antar teman antar sahabat, kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat, bahkan kemanfaatan di sebuah bangsa, di sebuah negara. Itu dikarenakan bimbingan Islam datang dari Allah Azza wa Jal. Disampaikan oleh Rasul yang mulia, Nabi Rahmah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipraktekkan, diterapkan oleh salafun saleh. Semoga Allah merahmati mereka semua. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim terkhusus yang berkomitmen berislam dengan bimbingan sunnah, berislam dengan pemahaman salaf harus berinteraksi dengan bimbingan-bimbingan tersebut. Ikhwanabitina azakumullah Bab muamalah Ini umum Meliputi interaksi dengan semua pihak Termasuk dalam babul muamalah Ialah muamalah khasah Muamalah secara khusus Di kalangan kaum muslimin Bahkan di kalangan muslimin yang berkomitmen di atas sunnah yaitu ukhuwah islamiyah merajut tali persaudaraan dengan bimbingan Islam merajut tali persaudaraan dengan bimbingan sunnah ukhuwah di kalangan muslimin ukhuwah di kalangan ahlu sunnati wal jamaah itu muamalah khasah muamalah secara khusus Secara umum kaidah-kaidahnya sama. Kaidah muamalah dan kaidah ukhuwah sama. Penerapannya sama, ilmunya sama. Tetapi ketika masuk dalam ranah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah ahlu Sunnah lebih khusus, lebih istimewa, lebih mendalam. Ada bimbingan-bimbingan tertentu padanya yang penerapannya hanya skala terbatas. Tidak secara umum barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita akan menjabarkan bimbingan-bimbingan Islam, kaidah-kaidah Islam dalam bermuamalah dengan umat manusia secara umum, dengan masyarakat secara umum. Setelah itu kita akan masuk pada pembahasan pelengkap terkait dengan masalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Ahlus Sunnah secara khusus. Harapannya adalah dengan kita mengetahui bimbingan-bimbingan ini, kita sebagai seorang muslim memiliki muamalah yang baik, memiliki interaksi yang bagus, memupuknya dengan baik, dan bisa berukhuwah Islamiyah dengan baik, dengan bagus, dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. azakumullah. Bimbingan yang pertama muamalah di dalam Islam itu dibangun di atas dasar akhlakul karimah. Dibangun di atas dasar al-adabul hasanah. Etika-etika yang baik. Etika-etika yang bagus. Maknanya kita sebagai seorang muslim dituntut untuk menunjukkan akhlak mulia kepada siapapun. berinteraksi dengan etika-etika baik, norma-norma mulia kepada siapapun dengan bimbingan syariat. Ada kata-kata dengan bimbingan syariat. Karena masing-masingnya beda-beda cara cara muamalahnya. Tapi ini bimbingan pertama. Ini landasannya, ini kaidahnya. Ya, bermuamalah, berinteraksi dengan siapapun dengan dasar akhlakul karimah berinteraksi dengan siapapun dengan adab-adab Islam, etika-etika Islam yang luhur, yang mulia. Tunjukkan kepada siapa saja akhlak yang mulia itu. Ya, tunjukkan kepada siapa saja etika-etika yang mulia itu secara umum dengan bimbingan syariat. Ini merupakan misi besar dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau di samping fokus dakwah tauhid, dakwah akidah, beliau juga mendakwahkan akhlak. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad dan Hasan tingkatannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innama li utammi masalihal akhlak Sesungguhnya aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Akhlak yang sudah ada akhlak mulia yang sudah ada direstui, dilanjutkan tapi disempurnakan dalam Islam. Diperindah dalam Islam, dibikin soleh dalam Islam dengan bimbingan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan umat Islam, panutan dunia disifati sebagai seorang nabi yang berakhlak besar berakhlak yang mulia. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh di atas akhlak yang agung, yang mulia. Anas bin Malik semoga Allah meridainya disebutkan dalam Bukhari Muslim menjelaskan Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Dulu Rasulullah SAW adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Itu Rasul. Bukan yang paling bagus semata-mata bagus akidahnya, keimanannya, ketauhidannya, ibadahnya. Tapi juga sangat bagus akhlaknya. Perangainya. Juga dalam pandangan Islam barakallahu fikum. Muslim yang terbaik itu muslim yang paling bagus akhlaknya. Dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, maka Allah meridhai keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa inna min khairikum" oh, atau "Wa inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa." Dan sesungguhnya yang terbaik di antara kalian yang paling bagus akhlaknya. Dan ini banyak riwayat hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang masalah akhlak ini, menghasung masalah akhlak, menerangkan keutamaan-keutamaan akhlak. Yang kita inginkan adalah di dalam babul muamalah Islam sangat menekankan bab etika. Islam sangat menekankan bab adab, bab akhlakul karimah. Seorang muslim diwajibkan memiliki akhlak mulia. Seorang muslim diharuskan menunjukkan akhlak yang mulia. Dan ini sebagai patokan, sebagai fondasi sebagai asas dalam berinteraksi, dalam bermuamalah. Kita harus berakhlakul karimah dengan siapa saja dengan bimbingan syariat. <clears throat> dalam Islam juga dirinci bimbingan-bimbingan interaksinya. Dijabarkan secara luas bimbingan-bimbingan muamalahnya dan kepada masing-masing pihak dikasih kaidahnya, dikasih bimbingan syariatnya. Ini semua kembali kepada kepada siapa, dengan siapa kita berinteraksi. Saya bahkan secara global. Karena panjang pembahasannya. Seorang muslim secara khusus dia akan berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Ada muamalah ma'allah muamalah, berinteraksi dengan Allah Azza wa Jal. Hablum minallah. Interaksi antara hamba dengan Rabbnya. Dalam Islam diberi bimbingan tahqiqul ubudiyati lillah. Bimbingannya adalah ini. Memurnikan penghambaan dia, ibadah dia hanya untuk Allah semata. Tauhid tanpa syirik. Ini dibahas dalam kitab Tauhid. Ya, terkait dengan masalah ibadah hanya kepada Allah semata. Seorang muwahhid ahlu tauhid adalah orang yang paling bagus etikanya kepada Allah. Yang mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah semata. Mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah, akhlak yang paling agung. Akhlak yang paling mulia, etikanya paling tinggi kepada Allah Azza wa Yang musyrik yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah atau yang menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Musyrik, ahlu syirik, orang yang paling jelek akhlaknya. Orang yang paling buruk akhlaknya kepada Allah Azza wa Bab ini bukan lagi semata-mata etika. Tapi bab ini sudah terkait dengan masalah prinsip keimanan. Yang muwahid muslim. Yang musyrik dikatakan kafir. Babnya sudah pembahasan masalah prinsip. Tapi yang disinggung terkait dengan etika seorang hamba kepada Robnya. Ibadah kepadanya semata. Tauhid tanpa syirik. Ada wabah. Kemudian seorang hamba terutama seorang muslim dia akan berinteraksi dengan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada muamalah interaksi seorang muslim dengan nabinya dengan rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semasa hidupnya ketika beliau wafat ada interaksi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaidahnya bimbingannya yang paling pokok adalah al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah. ittiba'u Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya. Dan ittiba'us sunnah mengikuti bimbingan-bimbingan sunnah pasca wafatnya beliau. Namanya mutaba'ah atau prinsip ittiba'. Ini dibahas oleh para ulama dalam pembahasan-pembahasan masalah manhajiyah. Termasuk di sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, ta'zimu sunnah, memuliakan, mengagungkan sunnah, ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah, taqdimu sunnah, lebih mendahulukan sunnah daripada yang lain, tahkimu sunnah, berhukum kepada sunnah Rasulullah SAW. alaihi wasallam dan yang lain-lainnya. Ini semuanya dibahas panjang oleh para ulama dalam pembahasan usul sunnah, pembahasan-pembahasan masalah manhajiyah. Ini etika seorang muslim kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang muttabi', yang muttabi', orang yang itibar adalah orang yang paling bagus akhlaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Etikanya, normanya paling agung, paling mulia kepada Rasulullah SAW. Namanya muttabi' atau namanya muqtadi yang beriktidak yang meneladani beliau SAW. Sementara yang mubtadi' lawan daripada muttabi' yang mubtadi' atau yang muhdis yang membuat perkara-perkara baru, yang membuat perkara bid'ah. Mereka adalah orang yang paling buruk akhlaknya kepada Rasulullah SAW. Dikarenakan bid'ahnya, dikarenakan penyimpangan-penyimpangan dia. Ini sekali lagi bukan lagi pembahasan etika. Ini sudah masuk dalam ranah prinsip. Yang mutabi' dia dikatakan sebagai ahlul haq, ahlus sunnah. Yang mubtadi' dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Muslim namun dia menyimpang dan sesat. Kalau yang pertama antara Muslim dengan kafir, yang ini Sunni dengan munharif atau dengan hizbi. Babnya bab terkait dengan masalah prinsip. Yang kita inginkan etika. Seorang muslim harus memiliki muamalah etika yang benar dan bagus kepada Rasulullah SAW dengan poin-poin tadi. Ittiba'us sunnah sebagai utamanya. Itu penjabaran panjang. Sekarang kita yang, yang kita bahas terkait dengan selain Allah Rasulnya SAW Alaihi Wasallam. Di antara hamba-hamba Allah, di antara hamba-hamba Allah yang harus kita persembahkan kepadanya akhlak yang paling mulia, etika yang paling luhur orang tua kita. Orang tua kita. Entah orang tua kita masih ada, masih hidup atau orang tua kita telah tiada. Sebagai seorang anak yang lahir ke muka bumi ini dengan sebab kedua orang tua, wajib hukumnya memiliki muamalah yang bagus dengan orang tuanya. Dalam Islam dibimbingkan dengan bimbingan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dengan segenap makna bakti. Ini dibahas panjang dalam pembahasan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Panjang pembahasannya ini. Barakallahu fikum. <clears throat> Sebagai orang tua, dia akan berinteraksi pula dengan anak-anaknya. Buah hatinya. Anak laki-laki, anak yang perempuan. Orang tua juga dituntut untuk memberikan akhlak mulia kepada anak-anaknya etika yang luhur, budi pekerti yang luhur kepada anak-anaknya. Tidak semata-mata anak kepada orang tua, itu jelas. Orang tua kepada anak pun juga berinteraksi dengan sebaik mungkin. Dalam pembahasan para ulama ini dimasukkan dalam pembahasan hukukul aulad al abai wal ummahat. Hak anak yang menjadi tanggung jawabnya bapak dan ibu mereka. Dia juga pembahasan cukup panjang terkait dengan masalah hukukul aulad, hak-hak anak. Hak sebelum lahir, hak setelah lahir. Hak duniawi, hak ukhrawi dini. Orang tua juga harus memberikan muamalah yang bagus kepada anak-anaknya dengan menunaikan hak mereka sebagai anak. Ini dibahas panjang dalam pembahasan hukukul aulad. Nah, ada ahkamnya, ada pembahasan namanya ahkamus sibyan. Hukum-hukum yang terkait dengan anak-anak. Itu bukunya khusus, itu ada pembahasannya. Barakallahu fikum. <clears throat> Hanamitina azakumullah. Seseorang insan secara umum muslim secara khusus jika pasti akan berinteraksi dengan famili-familinya. Dengan kerabat-kerabatnya. Baik kerabat dekat maupun kerabat jauh. Maka Islam memberikan bimbingan muamalah dengan mereka dengan bimbingan silatul arham. Dengan silatul rahim menyambung hubungan kekerabatan, kefamilian dengan baik. Dengan segenap makna silah menyambung. Itu juga dibahas panjang tentang masalah silatul arham. Khusus oleh para ulama. Ini saya bahkan secara global-global saja. Penjabarannya silakan dikaji lebih lanjut. Ada yang namanya silatul rahim ini bimbingan Islam dalam berinteraksi dengan kerabat dan family. Seorang muslim juga akan berinteraksi dengan tetangga-tetangga dia. Sebagai makhluk sosial, dia harus berinteraksi dengan sesama. Orang yang paling dekat rumahnya tetangga. Jiran. Tetanggamu. Tetangga depan rumah, belakang rumah tetangga samping kanan, samping kiri, tetangga dekat, tetangga jauh, tetangga gang, tetangga RT, tetangga RW, tetangga desa, jiron. Kita pasti akan berinteraksi dengan para jiron. Mereka yang bersebelahan rumah dengan kita. Islam pun memberikan bimbingan yang mulia kepada kita semua harus berinteraksi dengan baik, dengan akhlak kepada mereka. Bimbingannya adalah al-ihsan ilal jiran. Berbuat baik kepada tetangga. Rukun tetangga. Perbuatan baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta, dengan apapun yang kita punya. Segenap makna berbuat baik. Ini dibahas khusus oleh para ulama terkait dengan masalah jiran sendiri. Barakallahu fikum. Ibnu Fitina azakumullah, um kaum muslimin dalam kesehariannya pasti memiliki yang namanya sahabat, teman, teman bermain, teman mondok, teman sekolah, teman kantor, persahabatan. Dalam Islam juga diatur etikanya. Diatur adab-adabnya. Bagaimana seorang muslim memiliki muamalah yang baik dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya. Itu dibahas dalam pembahasan khusus tentang adabus sohbah. Etika persahabatan. Itu bab panjang dalam dalam bukunya para ulama. Yang ini akan akan kita bahas kembali terkait dengan masalah ukhuwah nanti insyaallah. Tapi dibahas khusus namanya adabus sohbah. Adab-adab etika-etika persahabatan. Paham sendiri. Panjang itu ya. <clears throat> Seorang muslim di tengah-tengah masyarakatnya Apalagi dalam sebuah bangsa, sebuah negara yang resmi, negara yang resmi yang diakui oleh dunia, maka sebagai warga negara akan diatur pemerintahnya. Ada pemerintah penguasa negaranya yang mengatur urusan dia, mengatur bangsanya, mengatur negaranya. Maka pasti seseorang insan Seorang muslim akan berinteraksi dengan penguasanya. Interaksi dengan pemimpinnya, amirnya. Dalam Islam dibahas panjang, dikasih prinsip yang sangat mulia yaitu prinsip as-samu wa ta'ah li waliyil amril muslim. Mendengar dan mentaati penguasa yang muslim. Ini dibahas panjang dalam buku akidah para ulama. Dimas sudah dimasukkan dalam buku akidahnya para ulama. Prinsip sami'na wa ato'na kepada penguasa muslim. Yang ini bukan semata-mata etika. Masuk dalam perkara akidah, perkara manhaj. Yang membedakan antara sunni dan khariji yang menyimpang. Ahlu sunnah mentaati penguasanya dan berkarya ma'ruf. Khawarij yang menyimpang melawan penguasanya. Ini dibahas panjang dalam pembahasan khusus oleh para ulama terkait dengan masalah interaksi rakyat dengan penguasanya. Bab khusus. Bukan lagi bab, bab, bab, bab, bab, bab eh, eh, ataupun akhlak. Tapi masuk dalam pembahasan akidah dan manhaj. Jika ada interaksi dengan para ulama. Orang-orang yang masuk jajan ahlul ilmi dengan para ulama, ulama-ulama Islam. Para ulama, ulama rabbaniyun yang salihun. Ulama sunnah. Kita ada interaksi dengan mereka. Dikasih bimbingan khusus. Ihtiramul ulama menghormati para ulama, memuliakan para ulama, mengambil ilmu dari para ulama. Ini sekali lagi bukan hanya semata-mata etika, tapi masuk dalam perkara manhajiyah. Ta'amul dengan para ulama, membedakan antara sunni dengan hizbi. Yang mencintai para ulama sunnah, ahlu sunnah. Yang membenci para ulama sunnah, hizbi. Orang yang menyimpang dari sunnah. Bab khusus lagi. Ya, bab khusus lagi ya, Pak. Dan juga Ikhwan Fitina Azakumullah namanya kaum muslimin tinggal di tengah-tengah masyarakat. Dia pasti akan berinteraksi dengan masyarakatnya. Dengan mujtama' dengan warga desanya, warga kotanya, dibahasakan dengan masyarakatnya. Masyarakat ini umum ya. Ada masyarakat Islam. Warga negara yang sama-sama muslim. Diberi bimbingan mulia yang begitu agung. Namanya ukhuwah islamiyah. Ini pembahasan yang akan kita singgung nanti insya Allah. Ukhuwah islamiyah. Satu bagian dari bab muamalah dengan sesama. Ukhuwah islamiyah interaksi dengan kaum muslimin bil khusus. Lebih khusus lagi dengan sahabat-sahabat karib kita. Lebih khusus lagi interaksi ukhuwah Islamiyah bersama dengan orang-orang yang punya komitmen di atas sunnah. Ini babnya lain lagi. Ada lagi masyarakat yang berikutnya masyarakat non muslim. Sebagian kita terkadang hidupnya di tengah-tengah masyarakat umum. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Dalam pandangan Islam, dalam bimbingan Islam yang mulia, juga diatur interaksi muslim dengan non-muslim. Itu dibahas panjang oleh para ulama dalam kitab khusus namanya Ahkamu Ahli Zimmah. Hukum-hukum yang terkait dengan non-muslim. Itu dibahas panjang secara fikihnya, secara adabnya, etikanya, norma-normanya, semuanya. Babnya khusus. Sendiri lagi. Barakallahu Terkait dengan bangsanya, terkait dengan negaranya pun diatur dalam Islam. Bagaimana etika seorang muslim dalam berbangsa, dalam bernegara diatur oleh para ulama kita. Bab sendiri lagi. Terkait dengan hewan-hewan sekalipun. Interaksi dengan hewan, dengan makhluk hidup. Diatur ada etikanya. Al-adab ma'al hayawanat. Etika, akhlak, adab dengan hewan-hewan. Mereka atur. Bahkan dengan alam raya ini. Juga diatur tentang etika seorang muslim. Interaksi muslim dengan alam sekitarnya. Itu dibahas panjang. Ini semuanya dibahas panjang oleh para ulama dalam babul muamalah. Sehingga sangat luas cakupan-cakupannya. Ada pula ta'amul bermuamalah dengan orang-orang yang dikenal jahat. Interaksi dengan orang-orang yang dikenal menyimpang. Ahlul bid'ah, orang-orang yang fasik, ahli maksiat, orang yang zalim, itu juga dibahas khusus. Yang ini babnya bab manhajiyah. Perkara prinsip. Sikap seorang muslim kepada orang yang menyimpang. Sikap seorang muslim kepada orang yang fasik. Ahli maksiat. Dibahas panjang. Ada hukum khusus. Ini semuanya dikaji satu persatu oleh para ulama. Dalam buku-buku mereka. Menjabarkan bimbingan panjang rinci dan detail dari Islam dalam bermuamalah. Masing-masing dengan rinciannya. Ada yang dengan halus, ada yang dengan tegas, ada yang disambung, ada yang diputus. Ha? Itu semuanya dengan bimbingan Islam. Ketika diterapkan, akan muncul sebuah interaksi yang sangat indah. Akan menghasilkan faedah-faedah buah-buah yang sangat indah dalam bermasyarakat, dalam bertetangga, dalam berfamili, dalam berukhuwah Islamiyah, dalam bersahabat, dalam bernegara, itu semuanya menjadi bagus. Seindah Islam yang mulia ini. Itu semuanya dengan dasar akhlakul Islam. Ya, kembali ke awal, itu semua dengan dasar etika Islam, akhlak Islam. Ini poin yang pertama, bimbingan yang pertama. Kita bermuamalah, kita berinteraksi dengan sesama itu dengan akhlak mulia. Akhlak Islam yang mulia, etika etika Islam yang mulia dan dirinci pada pembahasan-pembahasan yang saya bawakan tadi akhlak kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para ulama, para umara, orang tua, anak, suami istri dari muslimnya suami istri, kerabat, tetangga, non muslim, muslim, eh, hewan-hewan, alam raya eh, dan segala macamnya itu semua dirinci panjang oleh para ulama. Itu semuanya etika dimasukkan dalam pembahasan dalam pembahasan Kitabul Adab, kitab tentang masalah adab. Barakallahu fikum. Ini yang pertama bimbingannya. Pondasi utama dalam berinteraksi adalah akhlakul karimah dan dituntut masing-masing kita menjadi muslim yang berakhlak, muslim yang beretika, muslim yang memiliki adab dan norma. Ya, adab Islam diperhatikan, adab di tengah-tengah masyarakat secara umum yang mubah diperhatikan. Norma-norma kepantasan secara kemasyarakatan yang mubah diperhatikan. Itu semuanya dengan al-akhlakul karimah. Sehingga jangan heran ikhwan fillah azakumullah. Para ulama kita sangat-sangat memperhatikan bab akhlak ini. Bab etika ini. Mereka mengkajinya, mempelajarinya, mengamalkannya, menghasungnya. Sebagian salaf menyatakan tentang orang terdahulu. Kanu yata'allamuna al-hadiya wa samta kama yata'allamuna suratan al-Qur'an. Dahulu kaum salaf mempelajari etika dan adab al-hadyu as-santu. Mengkaji, mempelajari etika dan adab itu seperti mengkaji Al-Qur'anul Karim. Satu surah dalam Al-Qur'anul Karim. Sangat dipertingkan, sangat dimuliakan, sangat diagungkan dan, dan diperhatikan. Dikasih betul itu. Dan mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Anda perhatikan dalam Sirah Nabawiyah. Dibikin pembahasan khusus oleh para ulama namanya Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu kitab khusus itu. Tentang kepribadian Rasulullah SAW. Sifatnya Rasul, akhlaknya Rasul, etikanya Rasul, adabnya Rasul. Dibahas panjang di situ. Penerapan langsung. Salafun soleh dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'in juga mempraktekannya langsung dalam kesehariannya. Sampai dikumpulkan jadi satu dalam sebuah kitab Adabus Salaf fit ta'amuli ma'an Adab salaf, etika salaf dalam berinteraksi dengan sesama. 232 halaman. Barakallahu fikum. Ada saya yang menulis bab ini mengumpulkannya secara eh, muatan-muatan uh, isinya, nukilan-nukilan dari kalamnya para ulama, bagaimana adabnya kaum salaf dalam berinteraksi dengan sesama. Tebal segini bukunya. Praktek langsung. Barakallahu fikum. Maka kita pun juga demikian, praktek langsung. Alhamdulillah, adab dalam Islam, adab di kalangan para ulama sangat mulia, sangat agung. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala menjelaskan dalam bukunya Madarijus Salikin beliau mengatakan wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahih. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarih. Etika seseorang, adab akhlak seseorang itu merupakan tanda alamat kebahagiaan dia, keberuntungan dia orang bahagia, orang sukses ditinjau adab dan akhlaknya. Dan kurang adabnya seseorang, orang yang kurang ajar, kurang adab, tanda kesengsaraan dia dan kebinasaannya. jliba khairud dunya wal akhirati bimithil adab. Dan tidaklah didatangkan kebaikan dunia dan akhirat dengan sesuatu yang semisal adab. Tidak ada lagi. Adab, etika, akhlak ini peringkat satu. Peringkat satu. Sabab untuk bisa meraih, mendatangkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dengan adab wala walastu jliba hirmanuha bimithri qillatil adab dan tidak pula didatangkan lawannya kejelekan dunia, kejelekan akhirat dengan sesuatu seperti kurang adab, kurang ajar. Adab yang kurang, ajar yang kurang, bahasanya kurang adab, kurang ajar. Peringkat satu mendatangkan semua kejelekan dunia, semua kejelekan akhirat. Barakallahu Maka interaksi dengan sesama kan indah ketika masing-masing orangnya menampilkan etika Islam, akhlak Islam yang mulia. Maka ini bimbingannya. Maka belajarlah akhlak, belajar adab, Sebagaimana kau belajar akidah, belajar fikih, belajar ahkam dan yang lainnya. Bimbingan yang kedua. Bimbingan Islam di dalam bermuamalah. ialah at-ta'amul ma'an nasi birrifqi wallini berinteraksi dengan sesama dengan lemah lembut dengan santun Namanya arif kualin, kelembutan dan kesantunan. kun Kita bahasakan lembut dan santun. Barakallahu fikum. Ini bimbingannya kedua. Hiasi muamalahmu, interaksimu dengan kesantunan, dengan kelembutan. Akhlak itu ketika dihiasi dengan santun, tambah indah, tambah mempesona. Tetapi interaksi ketika diwarnai dengan unfun, kekerasan, kekakuan, akan berubah menjadi pertengkaran dan permusuhan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, di Ali Imran. Menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum Dengan rahmat Allah semata engkau wahai Nabi bersikap lunak lembut kepada mereka. lintalahum. Dipuji itu. Allah mengatakan setelahnya, walau kunta ghalib ghalidhal qalbi dan fadhu min haulik. Tapi kalau seandainya kamu orangnya kasar, kaku hatinya, dan fadhu min haulik niscaya mereka akan lari, kabur dari sekitar kamu. Akan lari mereka. Ya. Sehingga umat manusia pada masa itu respek kepada Rasulullah Alaihi Wasallam, mencintai Islam dengan sepenuh hati. Di antara sebabnya adalah sikap lembut, sikap santun yang ditunjukkan Nabi kita Muhammad Alaihi SAW. Disebutkan di akhir ayat lawannya kalau seandainya engkau wahai Nabi menyikapi masyarakatmu para madu maduunya kamu. Kamu sikapi dengan kekerasan. Dengan sikap yang keras, dengan sikap yang kaku. Hatimu kaku, hatimu kasar. Bubar semuanya. Lan faddu min hawlik. Jangankan kita, hatta Rasul. Hatta Rasulullah SAW. Kalau seandainya kasar, bubar semuanya. Tapi Rasul tidak kasar. Belum memberikan bimbingan kelembutan dan kesantunan. Rifkun walin. Etika masuk. Dihiasi dengan sikap yang lembut dan santun. Cakep. Zain. Itu yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW dalam Sahih Muslim dari Aisyah. Semoga Allah meridainya kata Rasulullah SAW maka narifku fi syai'in illa zana walan tuzi'a min syai'in illa syana yang artinya tidaklah kelembutan itu kesantunan itu ada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya jadi zen zen itu wah bagus tenang zen dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan syain. Syain lawan dari zen, tidak zen, Jelek, tercoreng, kotor. Rifq barakallahu Harus lembut, harus santun. Itu meliputi rifqun bil qaul wa rifqun bil fi'il. Santun lembut dengan tutur kata santun, lembut dengan uh, dengan tingkah laku, dengan perilaku, dengan perbuatan. Hanya kalau ngomong, kalau berbicara santun. Ada etika dalam berbicara. Dalam bertingkah laku harus santun. Ada etika dalam bertingkah laku. Bertindak tanduk harus santun ada etikanya dalam tindak tanduk kita. Rifkun bil qaul wa rifkun bil fi'il. ada suatu kondisi ada satu sebagian pihak secara pandangan syariat harus ditindak tegas. Harus disikapi dengan tegas. Kalau tindak tegas berwajib yang melakukannya. Kalau sikap tegas kita semua yang mempraktekannya. Mereka itu adalah orang-orang yang memang terjatuh dalam tindakan kriminalitas. Saya bahasakan dengan bahasa demikian supaya lebih nyantol ya. Seseorang yang muslim, dia muslim, tetapi jatuh dalam tindakan kriminalitas. Bahasa Arabnya jinayah. Jinayah ini dibagi dua. Yang pertama jinayatun ala din. Tindakan kriminalitas pada agama ini. Kriminalisasi agama. Maknanya dia adalah orang-orang yang menyimpang secara agamanya. Dalam pembahasan para ulama dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Sebagai ahlul ahwa. Sebagai para dhullal, orang-orang yang sesat, al balun, al-munharifun yang menyimpang. Itu para ulama yang memutuskannya, para ulama yang menjabarkannya. yang seperti ditindak tegas. Disikapi tegas dan itu etika Islam untuk mereka. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan demikian. Dan Rasul mencontohkan demikian. Umat Islam hanya mempraktekkan saja. Dikarenakan tindakan kriminalitas dia terhadap agama ini. Orang yang menyimpang. Ditinggalkan. Dijauhi. Sudah. Jangan dijadikan sebagai sahabat. Jangan dijadikan sebagai teman karib. Tinggalkan, jauhi. Jangan berteman dengannya, dengan bergaul dengannya. Tindakan tegas. Atau yang kedua, kriminalitas terkait dengan harta seseorang, fisik seseorang, dan semisalnya. Mereka dari kalangan orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajir, orang-orang yang zalim ya, yang membolimi harta kaum muslimin, darah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ahli maksiat, ahli orang yang fasik, yang fajir, yang gemar membunuh, membekal, mengambil harta muslimin dan segala macamnya, tindakan yang sangat-sangat melanggar hukum dan melanggar syariat. Mereka ditindak tegas. Pemerintah maju, aparat maju, meredam aksi mereka, menindak tegas perbuatan mereka. Umat Islam menjauh. Sama dengan tadi, jangan dijadikan sebagai sahabat karib, jangan dijadikan sebagai teman dekat, jangan berkaul dengan dia, jauhi mereka. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang jahat. Ini tertentu, kasus tertentu, orang tertentu. Dan itu pun dikatakan sebagai adab Islam karena Allah yang memerintahkan, Rasul yang memerintahkan. <clears throat> Selebihnya lemah lembut. Lemah lembut, barakallahu lemah lembut. Ada rifkun walin, tunjukkan kelembutanmu, tunjukkan sikap santunmu, kepada siapapun, kepada orang tuamu, masyarakatmu, semuanya dengan bimbingan sunnah. Etika maju dihiasi dengan sikap lembut dan santun. Zen. Betul-betul semakin bagus, semakin mantap, semakin cakep para kawan. <clears throat> bimbingan yang ketiga, <clears throat> At-ta'amul ma'an nas bihasabi manazilihim. <clears throat> Interaksi bermuamalah dengan orang lain sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing biqadri manazilihim tergantung kedudukan orang masing-masing. Ikhwanabitina azakumullah dalam berinteraksi dengan sesama kita akan interaksi dengan banyak pihak yang beda manzilah, beda kedudukan para pelaku. Yang ini sudah sepuh tua usianya, yang ini muda. Ini di atas kita, ini di bawahnya kita orang tua, anak muda. Dan begitu. Yang ini orangnya memiliki ilmu ahlul ilmi, yang ini awamun nas. Yang ini punya jabatan, kedudukan, posisi para umara, yang ini rakyat biasa. Wahakala. Masing-masing orang punya manzilah. Masing-masing orang punya kedudukan dalam kesan kita Tidak ada yang penguasa semua, ulama semua, orang tua semua. Tidak ada, nggak real itu. Yang real di dunia kita ada yang tua, ada yang muda, ada yang alim, ada yang awam, yang jahil, ada yang amir, ada yang makmur, ada penguasa, ada rakyat dan segala macam. Ragam kedudukan, ragam manzilah. Jangan baik-baik. Bimbingan Islam dalam bab ini tidak boleh menyamakan semua orang dalam berinteraksi. Tidak bisa. Tapi harus berinteraksi, bermuamalah dengan mereka semua dengan kedudukannya masing-masing. Itu dibahas panjang oleh para ulama. Interaksi dengan orang-orang tua, caranya gini, gini, gini. Interaksi dengan yang masih muda-muda. Caranya begini, demikian dan demikian. Beda. Interaksi dengan alim ulama, demikian dan demikian. Dengan orang-orang yang awam, demikian dan demikian. Dibedakan. Maka kita ikhwanabitina azakumullah dalam bermuamalah jangan monoton. Tidak boleh monoton, tidak boleh satu kaidah, Tidak boleh satu cara, harus ragam cara sesuai dengan orangnya masing-masing, dengan manzilahnya masing-masing. Kepada para alim ulama, menghormati mereka, memuliakan mereka, mengambil ilmu dari mereka, Begitu interaksi dengan orang-orang awam, orang-orang yang jahil, menyayangi mereka, mengayomi mereka, membimbing mereka, mengajari mereka, sabar menghadapi mereka karena keawamannya, karena kejahilannya. Beda. Ketika yang misal jatuh dalam sebuah kesalahan orang alim, punya ilmu kok salah, kita bisa tegas dalam menyikapinya. Lain halnya dengan orang-orang awam, orang-orang yang jahil, salah. Kita harus lebih bersabar dalam menghadapinya. Ajari dengan cara yang tepat, dengan keawamannya, dengan kejahilannya. Beda. Sehingga masing-masing harus disikapi sesuai dengan manzilahnya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sallam bersabda, "Inna min ajlil in, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama Dhis sultan wasyaibatil muslim wa al Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi'an atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya termasuk bentuk mengagungkan Allah termasuk bentuk memuliakan Allah menghormati, memuliakan penguasa. Seseorang yang punya kekuasaan penguasa. Memuliakan, menghormati muslim yang sudah tua usianya. Memuliakan dan menghormati yang membawa Al-Quran. Alim, hafidul Quran. Jangan melampaui batas, jangan kurang dari batasannya. Ini orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya manzilah tengah-tengah masyarakat, diil, diikram, dimuliakan, dihormati. Dan itu dianggap termasuk mengagungkan Allah Taala, yakni bernilai ibadah. Memuliakan para penguasa, penguasa, penguasa Muslim dimuliakan dengan cara syari. Itu ibadah. Dihasung dalam Islam. Memuliakan para ulama al Quran. Memuliakan para al Quran. Syari. Dihasung dalam Islam memuliakan dan menghormati yang sudah tua-tua usianya, lebih tua dari kamu, Syibah. muslim. dihasung dalam Islam. Mereka dimuliakan dikarenakan punya manzilah kedudukan. Sementara yang muda-muda dianjurkan untuk merahmati mereka, menyayangi mereka, memperhatikan mereka, mengayomi mereka, mengarahkan mereka. Rasul mengatakan dalam hadis, "Laisa minna malam yarham saghirana." Ma laisa minna lam yarham saghirana wala yuwaqqir kabirana wala ya'rif li kulli dhi fadlin fadlah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk golongan kita seseorang yang tidak merahmati anak-anak kecil kita yang tidak memuliakan orang-orang tua di antara kita dan yang tidak mengenali keutamaan orang-orang yang punya keutamaan <clears throat> bukan golongan kita itu kecawan yang sangat keras. Maka mafhumnya adalah kewajiban merahmati yang masih kecil. Yang muda-muda di bawah usia kita, yang masih anak-anak, yang masih belia, yang masih pemuda-pemuda, yang masih remaja-remaja, sayangi mereka. Dikasih eh, kasih sayang, curahan perhatian, di diarahkan, dibimbing, diayomi. Itu yang masih kecil-kecil. Yang tua-tua dimuliakan, dihormati. Yang punya keutamaan, yang punya kelebihan, diakui kelebihannya, ditempatkan pada posisinya. Itu Islam. Dengan muamalah yang seperti ini, khonafidina azakumullah, yang namanya persahabatan jadi kuat. Ukhuwah Islamiyah jadi indah. Semakin kuat, semakin kokoh. itu. Dikarenakan dikasih ditempatkan di posisinya masing-masing. Ini penting. Ini sangat penting diperhatikan barakallahu fikum. Jangan sampai salah etika, jangan sampai salah muamalah. <clears throat> Sama yang tua-tua kurang ajar. Wah ini bahaya. Sama yang tua-tua enggak hormat, nggak memuliakan, ini bahaya. Enggak ada etika di situ. Barakallahu fikum. <clears throat> apalagi dengan para ulama, apalagi dengan para umara. Ini berbahaya. Sehingga ditempatkan pada tempatnya masing-masing barakallahu fikum. <clears throat> Bimbingan yang berikutnya at-ta'amul ma'annas. ala hasabi tabai'ihim. Berinteraksi dengan sesama sesuai dengan tobiat mereka masing-masing. Ini juga hal penting yang diperhatikan. Sunnatullah kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka itu ragam topiat. Ragam watak. Ragam karakter. Ada yang lembut banget. Ada yang lembut. Ada yang lembut, ada sisi kasarnya ada lembut iya, kasar juga iya. Ada yang kasar banget. Ada yang kuasar tapi ada lembutnya. Ada yang separuh-separuh. Nah, itu manusia. Ada yang dikenal baiknya, ada yang dikenal jahatnya. Ada yang penyabar, ada yang sembuh pendek pemarah. Macam-macam. <clears throat> Saja yang nas muktalifah. Karakter tobiatnya orang beda-beda. Dan kita sebagai seorang muslim dituntut untuk bermuamalah dengan mereka dengan akhlak mulia sebaik mungkin. Ya, harus dikaji, harus pelajari itu tidak sembarangan ini. Tidak mungkin antum sikapi mereka dengan satu sikap lembut kepada semua orang. Tidak bisa. Kasar kepada semua orang. Tidak bisa. Ragamnya beda. Topiatnya beda. Karakternya berbeda. Pembawaannya berbeda. Latar belakang berbeda. Beda-beda ya kawan. Yang tepat adalah bermuamalahlah, berinteraksilah dengan masing-masing mereka sesuaikan dengan tabiatnya, sesuaikan dengan karakternya. Yang terpenting engkau memberikan akhlak mulia kepada mereka yang terbaik dengan bimbingan Islam. Kalau yang kita hadapi orang-orang yang lembut, orang yang santun, orang yang karakternya baik, bagus, enak jalannya lancar, cepat, nggak masalah. Kita mungkin banyak belajar dengan mereka. Jadi nyaman, enak, lembut. Tapi lain halnya barakallahu fikum ketika kita berinteraksi dengan sosok seseorang yang memiliki karakter lain. Tanda kutip. Memiliki watak yang berbeda secara etika dan bahkan secara pandangan syariah ada kurang pasnya. Di masyarakat kita, di tengah-tengah kita macam-macam. Yang paling banyak itu semu pendek. Wah, gampang marah, gampang tersinggung. Nah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Kini banyak. Atau lagi yang kedua. Orangnya sangat lembut, kebablasan, sensitif, baperan. Ya, selalu bawa perasaan. Ha? Ya, ada orang dikit baper. nginggung saya ini. Ha? Ya. Lagi taklim loh. Ustadz nyinggung saya. Baperan. Sangat sensitif. <clears throat> Dan yang semisal itu. Ada yang melampaui batas. Ada yang keluar dari batasannya. Bahkan ada tobiat-tobiat yang kasar. Tobiat-tobiat yang jelek. Juga banyak. Nah, menyikapi mereka. Muamalah sama mereka menyesuaikan dengan tabiatnya. Bagaimana yang ada kebaikan membawa kebaikan dan Anda bisa berakhlakul karimah yang bagus dengan mereka ini. Yang marah tidak marah-marah terus, yang baper tidak baper-baper terus. Yang jahat menjadi baik, yang jelek menjadi bagus. Itu ada ilmu khusus para panjang membahasannya. Itu disebut dengan ilmu al-mudarat. Ini juga harus dikaji lebih lanjut. Sebab sebelahnya ada yang nggak beres. Namanya mudahana. Waduh, jadi gimana nih? Gimana saya jelaskannya nih ya? Mudarat disyariatkan. Mudahana itu dikecam. Mudarat sifatnya kaum mukminin. Mudahana sifatnya kaum munafikin fasikin. Ya apa caranya Serupa tapi tak sama. Secara bahirnya sama-sama menampilkan akhlak yang mulia, kelembutan, kesantunan, perhatian. Sisi yang lain mudarat itu yang, di, yang, di, yang dihancurkan, mudahana yang dilarang. Disebutkan contoh oleh para ulama, semoga antum paham ya. Contoh yang dengan itu bisa dibedakan antara al-mudarat dan al-mudahana. Misal kita punya sahabat atau tangga atau masyarakat. Misalkan dia kecelakaan. Kecelakaan luka. Mengalami luka di bagian lututnya boresan apa kalau antum bahasakan ya luka luka berdarah itu terkelupas kulitnya itu nah, lumayan agak agak agak lebar gitu lukanya itu sakit tulangnya tapi nggak patah tapi yang nampak adalah lukanya itu yang namanya mudarat ada unsur simpati solidaritas, akhlak yang mulia, didatangi, dijenguk. Doakan kebaikan, doakan kesembuhan. Barakallahu fikum. Uh, diminta untuk bersabar, nah, ini musibah segala macamnya takdir Allah azza wajalla. Tapi yang namanya mudarat ada upaya untuk menyembuhkan penyakitnya ini. Hmm? Coba diperiksakan di dokter. Coba bersihkan dengan zaitun atau dengan antiseptik, antibakteri segala macam dibersihkan. Coba kamu kasih zaitun atau kamu kasih madu atau kamu kasih betadine atau kasih apa. Ya sakit tapi ya cepat sembuh insya Allah. Labas eh, supaya cepat kering kamu buka sedikit supaya kering gitu ya. Nda tidak eh, semakin parah lukanya kalau kamu bungkus dia. Nah, nanti kelihatan orang lutut saya terluka begitu. Tidak masalah. Kata Allah masyafa'al. Memang karena musibah mau apa lagi. Ini pengobatan. Sembuh insyaAllah. Allah. Diobati. Kamu yang obati. Kamu kasih sesuatu. Kamu perhatikan. sama Allah. Dia. Wah sakit. Peri, peri. Oh peri. Sabar, sabar sabar, sabar sebentar. Ini setelah lagi akan kering insya Allah. Tapi kamu obati. Dah, dah, terus. Besok datang lagi, tanya kabar, gimana kabarnya, sehat, ya, gimana lukanya. Oh masih, kamu perhatikan lagi, kamu obati lagi. Tuh, sampai sembuh. Sampai sembuh. Itu namanya mudarat akhlaknya ada, etikanya ada, sikap lembutnya ada, mengobati iya, memperbaiki juga iya. Dengan tanpa harus Anda juga ikut terluka. Mengobati orang yang sakit, sikap solidaritas orang yang sakit tidak harus ada sakit juga. Kamu sakit ya? Ya udahlah, aku ikutan sakit aja wis. biasa sama-sama sakit, senen dan sependeritaan. Tidak begitu, itu namanya konyol. Kamu terluka? Ya udahlah, saya melukai dulu. Saya lukai dulu saya ini. Biar sama-sama luka, sama-sama sependeritaan. Itu namanya konyol. Nah perlu. Copot, datangi, perbaiki, obati. Itu mudah. <clears throat> ini akhlaknya seorang muslim. Kalau yang namanya mudahan nah sama. Datang dia solidaritas. Nah, gimana bro, kabarnya bro? Wah sakit semuanya. Biasa bro, laki-laki bro. Jangan cengeng bro. Huh? Dah, semua bro ya. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan <laughs> berikutnya. Gitu. Huh? Ini gimana lukaku sudah bungkus saja kamu itu nggak ada yang tahu es. Huh? Aman. Siap bro, ya, udah bro ya. Ya. datang loh. Datang jenguk juga iya, bikin tertawa temennya juga iya, solidaritas dan segala macamnya, tapi dibiarkan luka dia. Ada pembiaran luka, nggak dia obati, nggak dia perhatikan. Suruh nutupi supaya apa aibnya kamu. Itu mudah. Membiarkan orang dalam luka, membiarkan orang dalam perkara dalam perkara yang tidak tepat. Itu contohnya demikian. <clears throat> Contoh dalam keseharian barakallahu fikum. Ini menghadapi orang yang tabiatnya lain ya. Yang namanya mudaroh <clears throat> tetap kamu kasih muamalah bagus. Etika dengan dia baik. Tegur sapa normal. Bincang-bincang biasa. Tapi engkau berupaya sekuat tenaga untuk memperbaiki perangai dia ini. Entah dengan secara berkala ngasih masukan sedikit pada waktu yang tepat atau ngasih contoh atau menunjuk sebuah contoh orang lain yang Masya Allah bagus seperti itu terus pelan-pelan antum perbaiki dia antum e, keluarkan dia dari watak buruknya kepada watak yang baik antum pengaruhi dia dengan tanpa harus bersama dengan dia dalam keburukannya Tapi yang namanya mudahana ah, sikap bagus iya dan segala macam iya, tapi bersama-sama dengan orang tadi dalam keburukannya. Alasannya adalah solidaritas, persahabatan, pertemanan dan segala macam. Mudaroh disyariatkan, mudahana ah, dikecam. Masih belum paham kan? Apa udah mulai ngantuk ini? Contoh real tengah-tengah masyarakat. Masya Allah antum kalau pergi ke masjid. <coughs> Masjidnya antum ini atau mahatnya antum ini. Pasti melewati sebuah jalan. Jalan apa antum itu jalan. Di situ mesti kumpul yang namanya pemuda-pemuda kampung. Anda gak mengatakan di sini ya. Ilustrasi saja, simulasi aja. Wah mereka lah biasa namanya orang-orang awam dan segala macamnya. Masya Allah dikenal kurang bagus ya, yang tidak musiknya lah yang dokonnya lah yang kapreanya lah yang minum-minumnya lah segitulah ya iya dikenal orang yang tobiatnya lain paham gak? lain tobiat antum mesti melewati tempat itu sikap roh adalah engkau memberikan akhlak mulia kepada mereka dengan tanpa bersama-sama dengan mereka lewat ini jalannya agak sempit, nggak mungkin antum weng gitu. Berhenti, antum tuntun atau antum pelan-pelan ketemu mereka salam. Assalamualaikum. Om ki Pak, dia ngomong ngomong kok nah, antum lewat. Ya, Balik lagi pas pulang. Assalamualaikum. Iya Pak. Terus begitu. Assalamualaikum. Pulang pergi salam, pulang pergi salam, pulang pergi salam, pulang pergi salam. Itu etika yang bagus, akhlak yang mulia. Sesuatu yang baik kamu berikan kepada mereka. Suatu kali ada berita Mas Fulan sakit. Itu kan yang termasuk anggota tongkrongan desa gitu ya, ATD, anggota tongkrongan desa. Kesempatan ini. Datang tuh jenguk dia, mana lagi sakit. Kamu menjenguk dia, kamu support dia, doakan kesembuhan untuknya. Kamu kasih dia hadiah, bahkan kamu kasih dia uang untuk pengobatannya dan segala macamnya. Tanya kabar gimana, kuatkan segala macamnya, jenguk. Ada momen seperti itu kamu masuk. Diminta bersabar. Menghadapi ujian. Sampaikan keutamaan sabar. Dengan sabar akan dapat pahala. Dengan sabar akan dihapuskan semua dosa. Ini mungkin peringatan mas segala macamnya. Alangkah baiknya kita mendekat diri, mendekat diri kepada Allah Saja Bahasa-bahasa umum tapi mulai masuk di situ. Jadi Pak, suwun Pak, suwun Pak. Tidak bakal ditolak. Antum datang bawa oleh-oleh, antum datang bawa hadiah, antum datang bawa sesuatu ya bakal terima. Tidak ada yang nolak. Masuk antum akhlaknya masuk, tutur katanya lembut, ada rifkun walin, ada yang antum bawa, ada support, ada doa, ada wejangan. Komplit Di momen seperti itu orang banyak nerima. Apalagi lihat antum. Pak Fulan, loh Mas yang biasa lewat nggih? Nggih, Kok kalau eh, apa bahasa Jawa ini? Kalau mendengarkan berita jenengan sakit, saya jenguk, semoga cepat sembuh segala macamnya kasih. Wah, itu kebaikan yang tak terlupakan. itu. Koncone teko, paling piye, Bro? Ya, Bro. Ayo, Bro, itu kemana Bro? Tongkrongannya orang rame, Bro. Kono, ah, Bro, gitu. Sak rame ini kono. Tapi tidak ada yang namanya uh, nyupot, Beda adabnya dengan orang yang yang, yang ngerti ilmu. Barakallahu Tapi ya? nggih? Temu lagi salam lagi, itu salam lagi. Nanti akan beda penyikapannya. Jadi kalau mereka salam, orang yang tadi yang telah sembuh akan jawab salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini mas ini jenguk aku wis digawake buah-buahan, digawake dit segala macam kuwi, ditongake pokoknya seru itu sudah. Oh iya, mau iya. Mulai. Lama-lama lama-lama lama-lama lama akan menjawab salamnya itu. Mukanya akan semakin senyum. Orang akan tahu bagaimana kebaikannya antum. Dengan tanpa mereka sadari, kamu telah merubah mereka. Kamu telah apa namanya mengeluarkan mereka dari sesuatu yang yang yang buruk kepada perkara yang bagus. Pelan-pelan itu. Proses panjang. Itu namanya al-mudarat. Yang namanya mudahana datang nongkrong bareng sama ATD tadi. Nongkrong bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Sehat, sehat. Mas. Wah, gimana bro? Sehat, sehat. Nongkrong bareng nengku ngobrol yang ngrungokke jering-jering-jering kui, yang menghirup aroma dukhan-dukhan kui, eh, mencium aroma-aroma tajam ngombe-ngombe kui, ning kono. Gimana Pak? Sehat Pak? Gimana usahanya Pak? Gimana? Di situ dia nongkrong. Ditemani mereka. Tidak ada upaya untuk nahi mungkar. Itu yang namanya mudahana. Dengan alasan solidaritas. Dengan alasan bermasyarakat dengan alasan supaya tidak dikatakan radikal tetapi nyemplung di situ. Ya mereka pun juga bermain atas nama saudara juga. Ayo bro, konco bro, ayo dinikmati bro, ayo lah bro dikit-dikit bro. Saisa bro, sekali-kali dosa bro, masuk soleh terus bro. Hah? Ya ya ya ya. Seruput. Yang penting solidaritas bermasyarakat. Ini kan ada yang mengatakan makruh rapopo, makruh. Hmm? Ini jalan-jalan gitu. Ayo bro, semang laku bro. Tidak masalah bro, laku rohani. Tidak masalah bro. Alasannya nasid. Nah, bawakan nasid, nasid. Wah, suara enak bro. Wah, kini nasidit. diganti dangdut jos bro. Wah, iya kan. Jadi wis. Pakaiannya itu berubah nggak lagi pakaian yang yang mulia seperti ini menyamakan dengan mereka. Ya lucu kalau pakai jubah segala macam sama ATD tadi itu nongkrong. Ya lucu dong. Ganti kaos biasa, yang biasa kecian ini nyamar wis. Dengan alasan bermasyarakat. Ini yang namanya mudahana. Ini yang dikecam dalam Islam. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Mereka kepingin engkau wahai Nabi bermudahana. Nanti mereka juga bermudahana. Panjang pembahasan di kalangan para ulama. Namanya ilmu mudarat. Tapi jangan mudahana. Itu sebuah ilmu untuk menangani atau berinteraksi dengan orang-orang yang punya tobiat lain. Yang punya tobiat lain. Mudarah bukan mudahana. Semoga paham, panjang eh, paham ya Ivan. Anak mau tak perpanjang waktu yang nggak memungkinkan. Sudah jam setengah dua belas kali. Betul ya jamnya ya? Nggak salah ya? Hah? Sudah jam setengah dua belas. Ya sudahlah cukup sekian dulu saja. Diteruskan di Pak zuhur nanti. Masuk pada pembahasan ukhuwah Islamiyah secara khusus barakallahu fikum dan diharapkan kita bisa bermuamalah dengan baik dengan bimbingan-bimbingan Islam dan masuk pada ukhuwah juga semakin bagus ukhuwahnya insyaallah tabaraka wa taala. Sementara cukup dan tadi itu adalah usulul masail, pokok-pokok masalah-masalah yang ada. Saya sebutkan poin-poinnya, antum kaji, antum pelajari lebih mendalam dalam kajian-kajian antum. Nanti kamu ilmui dan kamu amalkan dalam keseharian antum akan menjadi seorang muslim yang beretika, yang berakhlak, yang beradab.